محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد إخواني في الدين عزنا الله وإياكم الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, curahan nikmat yang diberikannya kepada kita seluruhnya dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat untuk kita senantiasa berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala senantiasa beramal di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falhamdulillah bi ni'mati tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal kebajikan. Dan pada pertemuan kita hari ini kita memulai suatu kegiatan yang tentu saja kita harapkan dengan kegiatan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu kegiatan yang berkaitan dengan tafaqquh fiddin di mana kita mencoba untuk menguak di antara sekian banyak hikmah syariat dan rahasia yang ada dalam apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu dan amal. Pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan pemahaman kita terhadap syariat itu sendiri. Kita mengetahui bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang sangat dibutuhkan oleh siapapun. Karena dengan fikih kita pun bisa mengetahui dan mampu untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah telah menegaskan dalam ayat ini bahwa hakikat penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan dan cara untuk kita mengetahui tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketentuan dan syaratnya dan bagaimana kemudian ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mempelajari ilmu fikih. Fikih yang dimaksud adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillati tafsiliyah pengenalan terhadap hukum-hukum syarak yang bersifat amalan ya dari dalil-dalilnya secara di secara rinci dan para ulama kita telah mengingatkan untuk kita senantiasa memahami perkara ini yaitu fikih di samping tentu saja perkara yang tidak boleh kita tinggalkan pula adalah apa yang berkaitan dengan perkara akidah berkaitan dengan ma'rifatullah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala biasma'i wa sifatihi wa faalihi dengan nama, sifat dan per, perbuatannya. Maka perkara akidah dan perkara fikih dua perkara yang senantiasa kita butuhkan dalam kehidupan kita. Adapun apa yang akan kita bahas dalam dua materi yaitu ilmu al-maqasid atau pengantar ilmu al-maqasid demikian pula pengantar tarikh tasyri' al-islami adalah dua materi yang berkaitan dengan masalah fikih. Kaitannya sangat erat atau lebih tepat lagi berkaitan dengan usul fikih. Berkaitan dengan usul fikih. Adapun maqasid insya Allah nanti akan diberikan penjelasan tentang hal ini oleh pemateri Ustaz Abu Zakaria Rizki Arista Hafizahullah Ta'ala warahu. Adapun materi kami adalah pengantar tarikh tasyrik al-islami. Maka kita ingatkan kembali kepada ikhwah seluruhnya kita mengetahui bahwa waktu yang tersedia bagi kita terbatas ya tetapi hendaknya kita fokus kepada apa yang menjadi tujuan keberadaan kita di sini yaitu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kemudian kita memiliki target-target tujuan yang ingin kita capai dengan daurah ini. Mudah-mudahan sedikit banyak kita dapat meraih target-target tersebut ya dan semoga Allah mudahkan apa yang kita inginkan untuk kita raih. Maka ikhwan fid din azinallahu wa iyyakum. Adapun tentang tarikh tasyri' al-islami ya, perkara pertama yang kita ingatkan bahwa tarikh tashri islami ini berkaitan erat dengan masalah fikih dan usul fikih. Ya, kaitannya apa? Yaitu bahwa tatkala kita mengetahui fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'i yang tadi kita sebutkan. Adapun usul fikih juga adalah ma'rifah al-ahkam syar'iyyah min adillatiha al-ijmaliyah. Ya. Kalau fikih adalah mengenal hukum syarak yang bersifat amalan dari dalil dalil yang rinci, maka usul fikih adalah dalil-dalil yang global dari kaidah-kaidah dalam memahami perkara tersebut. Nah, tarikh tashrih Islami seperti akan kita bahas nanti maknanya ini berkaitan dengan bagaimana kita mengenal ya akan sejarah fikih Islam itu. Dimulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kemudian zamannya para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain dan demikianlah seterusnya dari waktu ke waktu melewati fase dan masa atau marhalah sampai pada zaman kita sekarang ini. Maka kita mencoba mengenal tentang ya, tarikh tasri Islami itu tentang sejarah syariat Islam itu dan perkembangannya serta fase-fase yang dilewati oleh fikih itu sampai kepada masa kita sekarang ini dan juga mengetahui latar belakang dari munculnya mazhab mazhab-mazhab yang ada dalam Islam ya dan kemudian bagaimana dampak efek ya manfaat dari keberadaan mazhab-mazhab itu ya serta siapa tokoh-tokoh dari mazhab-mazhab tersebut dan tidak kalah pentingnya tentu saja adalah mumayyizat apa yang menjadi kekhususan karakteristik sifat-sifat yang khusus yang ada pada madhab-madhab tersebut ya inilah yang sebenarnya coba untuk kita ungkapkan dalam pembahasan tentang tarikh tashri al-islami ya maka target-target ini akan coba kita capai ya mengenal tentang perkembangan fikih dimulai dari asur tashri dari zaman awal penetapan syariat itu di zaman Rasulullah SAW kemudian mururan ila asri sahabah lanjut kepada zamannya para sahabat, khulafaur rasyidin, sampai seterusnya kepada zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai pada masa penulisan fikih itu sendiri, ya. Kemudian bagaimana latar belakang terjadinya madhab, ya, karakteristik, kemudian eh, sifat-sifat e, dari madhab itu dan tokoh-tokoh dari madhab tersebut dan apa manfaat yang akan kita yang telah dirasakan dan akan kita rasakan dari pengetahuan tentang tasyrik tersebut ya maka itu target yang kita inginkan dari pembahasan tarikh al islami namun akan coba kita bahas dengan kitab yang berada di tangan ikhwah seluruhnya kitab tarikh tasyrik al-islami karya dari Syekh Wahbah bin Muhammad Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala dan untuk itu kita akan mencoba menelaah pembahasan beliau dengan kitab ini dan tidak akan lupa kita akan berikan beberapa penegasan untuk poin-poin yang penting serta tambahan untuk apa yang membantu kita memahami apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang tarikh Tashri Islami dari sisi maknanya ya min haitsu tarkib ya dan min haitsu laqab li fannin muayyan dari sisi bahwa dia suatu cabang spesialisasi ilmu tertentu dalam pembahasan fikih. Baik, adapun tarikh tasyri islami kita tahu tersusun dari tiga kata, tarikh, tasyri, dan islami. Dan tarikh ya, tarikh itu asalnya masdar dari takrikh. Takrikh ya. Pakai hamzah. Takrikh. Ya. Dari kata arraha yu'arrihu takrihan ya yang kemudian oleh orang-orang Arab ya dihilangkan apa yang ada dari hamzahnya tashilan untuk memudahkan. Jadilah dia tarikh. Tarikh, ya. Tarikh adalah al-waqt. Yang artinya adalah waktu. Arraha al-kitab ay bayyana waqta kitabati Kitab itu disebutkan tarikhnya, artinya dijelaskan kapan penulisan buku tersebut. Nah, itu asalnya penyebutan tentang waktu, zaman, ya. Namun dalam perkembangannya seperti yang kita ketahui tentang tarikh, ilmu tarikh, ya, ilmu sejarah, ya, maka dia bukan lagi sekedar waktu, tapi dia adalah tentang waktu dan tokoh-tokoh yang ada pada waktu tersebut serta kejadian dan peristiwa yang berlalu pada waktu ter tersebut. Kan begitu ya? Ya. Sehingga ilmu tarikh yang kita ketahui ada ilmu tentang waqai' tentang kejadian-kejadian ya wa zamanu wuqu'ih eh, wuqu'iha dan waktu terjadinya kejadian-kejadian tersebut serta tentang ahdath ya peristiwa-peristiwa dan kejadian yang terjadi pada perkara tersebut serta dampak dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia manusia itu sejarah ya tetapi yang dimaksud bukan sejarah ini pada kalimat tarikh tasyri islami yang dimaksud adalah tarikh al-ulum sejarah tentang ilmu-ilmu dan penulisannya. Ya, tarikh al-ulum. Dan ini dikenal ya di kalangan para ulama meskipun juga tentunya melewati perkembangan ya yang panjang juga. Ya, di awal Islam tidak ada istilah tarikh al-ulum tentu saja. Ilmu dipelajari, ya, diambil dengan bentuk ya talaki langsung, ya. Dan demikian pula bahkan buku-buku yang dikhususkan pada cabang-cabang ilmu tertentu belum ada, ya. Maka kita tidak dapatkan perkara ini kecuali pada akhir-akhir, ya. Zamannya para ulama, ya. Dan dikatakan yang paling di antara yang paling pertama menuliskan tentang tarikh al-ulum ini adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, ya. Di mana ia kemudian menuliskan tentang tarikh al-ulum, ya, secara khusus ilmu syariat, ilmu fikih dan yang lainnya, ya. Dalam kitabnya Muqaddimah seperti yang diingatkan oleh Syekh Manna bin Khalil Al-Qattan dalam kitabnya Tarikh Tashri' Al-Islami. Ya. Tetapi ini belum menjadikan tarikh Tashri' Islam itu sebagai cabang ilmu tertentu. Jadi tarikh al-ulum. Apa itu tarikh ulum? Itu tarikh sejarah tentang penulisan ilmu-ilmu. Masih luas Ya? Ya? Apa yang berkaitan dengan masalah akidah misalnya, ilmu syariat, ya? Ilmu hadis dan lain sebagainya. Tentunya disebutkan di situ tentang eh, tahun-tahun eh, dan peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh ya, yang berkaitan dengan perkembangan ilmu ter tersebut. Nah, adapun tarikh tasyri Islami ya yang kita bahas ini ya disebutkan ya oleh Syekh Ilyas Dardur ya dalam kitabnya Tarikh Al-Fiqh Al-Islami bahwa di antara orang yang pertama yang diketahui ya menuliskan tentang permasalahan tarikh tafsir Islam ini adalah ya, Syekh eh, Muhammad bin Hasan Muhammad ابن الحسن الحجاوي الثعالبي Al-Fasi yang hidup pada tahun atau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Jadi sangat belakangan sekali. Ya. 1376 Hijriah dengan kitabnya Al-Fikrus Sami fi Tarikh al fiqh Al-Islami. Al-Fikri Al-Fikrus Sami fi tarikh tashri' al-islami. Ya, kalau kita dapatkan kita akan dapat eh, kita cari buku itu kita akan dapatkan dia dalam empat jilid, ya. Dan beliau menyebutkan di situ tarikh penulisan buku tersebut dari muzakarah yang terjadi dan itu pada sekitar Rabiul Thani 1336 atau Februari tahun 1918 ya Februari 1918. Jadi itulah dianggap sebagai kitab yang pertama yang mengkhususkan tentang tarikh tashri al-islami. Jadi tarikh tashri al-islami kalau begitu berkaitan dengan ya penulisan sejarah akan syariat Islam. Ya. Dan apa yang terjadi dari masa ke masa yang berkaitan dengan perkembangan fikih tersebut serta karakteristik setiap masa daur marhalah setiap tingkatan ya dan kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Syekh dalam halaman 6 dari kitab Inna paragraf yang pertama Inna tarikh Inna tarikh tashri' al-islami huwa al-ilmu الذي يبحث عن حالة الفقه الإسلامي في عصر الرسالة وما بعده من العصور من حيث تأيين الأزمنة التي أنشئت فيها تلك الأحكام وبيان ما طرأ عليها من نسخ وتخصيص وتفريع وما سوى ذلك وأن حالة الفقهاء والمجتهدين وما كان من شأن من شأن في تلك الأحكام وما كان من شأن في تلك الأحكام dapat ya Baik, saya mengatakan bahwa tarikh tasyrik Islami dalam maknanya ya laqabi yang dia merupakan fan tertentu dari ilmu ya ilmu fikih sebenarnya dia ilmu usul fikih juga berkaitan erat ya yaitu berkaitan dengan pengantar ilmu fikih seperti akan kita sebutkan, sebutkan nanti dalam muallafat penulisan-penulisan buku-buku yang ditulis dalam bidang ini dia adalah ilmun alladhi yabhathu an halati al-fiqh islami ilmu yang membahas tentang keadaan fikih Islam fi asri risalah pada zaman risalah itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan nanti akan disebutkan dalam fase yang pertama dari fase fikih yaitu asru at-tashri' zaman penetapan syariat itu sendiri yaitu dimulai dengan diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam ya berapa tahun 23 tahun ya 13 tahun di Makkah Sebagian para ulama membaginya menjadi fase Makkah kemudian, ya, karena ada spesifik yang ada sifat dan karakteristik yang berbeda antara syariat yang turun di Makkah dan Madi, Madinah, ya. Maka kemudian dibagi menjadi fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah 13 tahun, fase Madinah kurang lebih 10 tahun. Nah ini, ilmu yang membahas tentang keadaan fikih sejak dari zaman risalah dan sesudahnya dari era zaman-zaman berikutnya min haitsu dari sisi apa? Dan ini yang stressingnya min haitsu ta'yinil azminah allati unsyiat fiha tilka al-ahkam dari sisi penetapan waktu-waktu yang ya muncullah pada waktu tersebut hukum-hukum fikih yang dimaksud wabayanu ma tara dan penjelasan tentang apa yang muncul da dari hukum-hukum tersebut ya min naskhin wa takhsisin wa tafri'in dari penggantian dari pengkhususan tafri rincian permasalahan wa ma siwa dan apa yang selain dari perkara tersebut ada perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Ya, dari perkembangannya, dari keadaannya. Wa an halatil fuqaha wal mujtahidin dan tentang keadaan para fuqaha dan mujtahidin wa ma kana min sya'nin fi tilkal ahkam dan apa yang merupakan keadaan ya dari hukum-hukum tersebut apa yang merupakan keadaan dari hukum-hukum tersebut, sifat karakteristik dari setiap zaman dan sebagainya. Ya. Ini yang dimaksud dengan ilmu tarikh tashri' al-islami. Ya. Kalau untuk mudahnya kita ringkas bahwa ilmu tentang zaman pensyariatan ya dan apa yang dilewatinya dari keadaan-keadaan ya serta eh, kadang asalnya proses dari terciptanya atau terbentuknya syariat itu sampai pada tingkatan yang dia kokoh dan kemudian digali, dieksplorasi, diambil manfaat dan kebaikannya dan tokoh-tokoh yang ada di balik perkara-perkara tersebut. Ya, inilah tentang tarikh tasri al-islami. Ya. Adapun tentang faedah dari mempelajari tarikh tasri Islami, nah, ini juga tidak kalah pentingnya, ya, sehingga memberikan kepada kita tuntunan dan semangat dalam mempelajari tarikh tasri al-Islami. Maka diingatkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turaifi dalam kitabnya Talkhis Tashri Al-Islami ya bahwa faedah akan pentingnya mempelajari ilmu tarikh tashri' al-islami beliau sebutkan dalam enam poin yang pertama ya bahwa at-ta'rif al ilmi wa marahili at-tashri' fi ahdihi wal adwar allati marra al-fiqh al-islami biha. Faedah yang pertama adalah ta'rif binasyatil ilmi. Memberikan pengenalan kepada kita akan munculnya ilmu fikih itu sendiri wa marahil tashrifi ahdihi dan tingkatan-tingkatan tashri pensyariatan tingkatan-tingkatan penetapan syariat itu pada zamannya wal adwar allati marra al fiqhu al-islami biha serta al-adwar ya tingkatan atau masa era yang dilewati oleh fikih islami itu yang kedua kata beliau at-ta'rif bimasadir at-tashri' wa athariha fi bayani tamasuk al-fiqh al-islami amama tayyar at-tashkik wa mada qudrati ala hilli Mustajabatil hayah ala halli mustajabatil hayah yang kedua nah ini yang penting mengapa kemudian fikih Islam ini penting untuk kita gali asalnya dan perkembangannya karena kita tahu bahwa kalau kita hanya berbicara tentang fikih pada asrin nubuah pada zaman asri risalah pada zaman Rasulullah kita akan menganggap bahwa seolah-olah fikih itu telah habis dengan wafatnya Rasul Rasulullah SAW. Kalaupun kemudian seseorang bertambah sedikit, maka dia mengatakan telah selesai pada zaman inqiradil sahabat. Wafatnya seluruh para sahabat. Kalau ditambah lagi sedikit, sebagian orang bahkan mengatakan fikih telah selesai dengan munculnya madhab yang empat. Padahal kita tahu bahwa yang namanya kehidupan manusia berkem, berkembang. Dan berapa banyak masalah yang terus muncul dan membutuhkan penjelasan hukum apa yang tidak didapatkan perkara tersebut pada zaman sebelum sebelumnya. Maka tabiat fikih islami sesungguhnya dia sejalan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Ya, karena yang menurunkan syariat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan menciptakan peradaban mereka. Mereka, Ya. Maka persangkaan bahwa syariat telah selesai, telah habislah pokoknya ya dengan selesainya zaman zaman risalah misalnya atau zamannya para sahabat atau zamannya fikih madhab al-arba'ah maka ini keliru ya maka masih akan terus berkembang fikih ini tetapi dengan kadar tertentu ya yang akan kita jelaskan nanti bahwa fikih atau adilatul fikih itu sendiri tentunya ada dua tabiatnya ada yang dia perkara yang tidak berubah sama sekali ya perkara yang dia merupakan kawaid kaidah-kaidah ya yang dia adalah perkara yang disebut tawabik perkara pokok yang dia tidak akan berubah dan ada perkara yang dia memang yakbalut taghayyur. Bisa untuk berubah, ya. Dan dia terlihat dari dalil-dalilnya dan dilalahnya bahwa memang keterangan-keterangan syariat tersebut siap untuk dikembangkan, siap untuk dieksplorasi, ya. Dan perkara yang menunjukkan akan perkara ini dengan jelas adalah apa yang datang dari perkataan para ulama tentang Al-Qur'anul Karim yang dia adalah Jawami al-Kalim. Ya seperti perkataan Imam Ibn Rajab dalam Jami' Ulum Hikam. Ya. Dan apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan itu bi jawami al-kalim. Aku diutus dengan jawami al-kalim. Dan jami' al-kalim adalah ya bahwasanya Allah SWT yakhtasiru ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasul Allah meringkaskan bagi Rasulullah SAW apa yang banyak dari perkara-perkara yang ada pada zaman tersebut, zaman dahulu, ya, dengan kalimat-kalimat yang ring, ringkas, kalimat-kalimat yang ringkas. Maka sifat dari Jawab jami'ul kalim, dia adalah kaidah yang kaidah ini salihun li juz'iyat kathirah bermanfaat dan layak digunakan untuk rincian-rincian permasalahan yang ba yang banyak. Kemudian dalam banyak dalil didapatkan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan tentang sifat, menyebutkan tentang suatu keadaan, ya bukan diinginkan dengannya ta'yin pengkhususan suatu permasalahan permasalahan. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik atau jalan bagi berkembangnya ilmu fikih itu sendiri. Maka perkara yang kedua diingatkan oleh Syekh, ya, at tarifu masadir tashri'. Pengenalan akan referensi-referensi syariat itu. Ya, wa athariha fi bayani tamasukil fikih islami serta penjelasan akan ya referensi-referensi Islam tersebut yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan apa yang mengikutinya dari ijma' dan kias fi bayani tamasukil islami eh, tamasuki islami amama tayyara tentang penjelasan akan tamasuk ya eratnya kaitan ya kuatnya hubungan kokohnya ya bangunan fikih Islam ini amama tayarat at-tashkik di hadapan ya eh, serangan-serangan yang sifatnya datang untuk meragukan ya kemampuan syariat ini wamada kudratihi qudratihi ala halli mustajaddatil haya serta cakupan ya kemampuan syariat itu atau fikih Islam itu dalam menyelesaikan mustajaddat al haya perkembangan-perkembangan terbaru dari kehidup, kehidupan ya jadi intinya penjelasan tentang referensi Islam dan bahwa referensi ini referensi yang kokoh ya adilatus syariah ini dalil yang kokoh yang kuat ya yang dia kemudian mampu menyelesaikan semua permasalahan kehidup, kehidupan ya yang ketiga kata beliau tarif dan dalam hal inilah diingatkan oleh sebagian ulama dalam tarikh tasyri' al-islami dalam kaitannya pembagian tingkatan dalam membagi fase dan masa yang dilewati oleh fikih Islam ini. Ternyata ada perbedaan di antara para ulama. Ada perbedaan tinjauan, ya. Seperti yang akan saya ingatkan dalam buku-buku yang tentang hal ini insyaallah taala. Yang ini berkaitan juga dengan sudut pandang terhadap fikih Islam itu sendiri. Maksudnya begini. Sebahagian yang melihat bahwa fikih Islam itu telah selesai dengan madhab yang empat tidak boleh keluar darinya ya dan bahwa yang ada hanyalah kita ya memilih salah satu madhab yang ada dan seterusnya tidak mencampurkan apalagi berpindah mad madhab ya maka mereka kemudian membagi pembagian-pembagian tersebut dengan pembagian yang mereka cukupkan hanya sampai pada masa munculnya madhab yang empat tersebut yang tidak melihat itu dan menetapkan bahwa fikih Islami ya seharusnya sejalan dengan kehidupan manusia ya dan mampu menyelesaikan ya setiap permasalahan yang ada dan berkembang dan ada dalam fikih Islami majal ruang yang terbuka yang diberikan kepada ahlinya para fuqaha dan mujtahid bukan bukan orang seperti kita tentu saja ya untuk mereka menggali ya khazanah fikih Islami ini dan memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi perkembangan zat zaman tadi. Maka mereka melihat sampai kepada zaman kita sekarang ini dalam tatbiknya yang menunjukkan bahwa apa yang disebutkan dari pendapat yang pertama tadi keliru dengan melihat keadaan dan perkembangan zat zaman. Ya, sebahagian lagi melihat bahwa yang fik namanya fik Islam itu tidak bisa dilepaskan dengan benturan politik. Ya, dengan pertarungan yang terjadi seputar kekua kekuasaan. Sehingga mereka membagi pembagian tingkatan marhalah fikih itu dengan melihat perkara yang sifatnya fikih dan perpaduannya dengan keadaan po politik. Ya, tentunya ada perkara yang tepat, lebih tepat dalam masalah menyikapi perselisihan dan perbedaan tingkatan tersebut. Ya, akan kita ingatkan pula pada tempatnya insyaallah taala. Jadi ini di antara faedah, di antara faedah yang lain tentu saja ibrazul ahkam al eh, ta'rif bil ulama penjelasan tentang para ulama dan kehidupan ilmiah mereka dan apa yang mereka ambil atau simpulkan dari hukum-hukum fi fikih ya mengenal para ulama. Yang keempat, ya ibrazul ahkam al-fiqhiyah allati khallafa ulama fikih islami memunculkan sebahagian dari hukum-hukum fikih islami itu apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama tersebut dan melihat pengaruhnya kepada kehidupan kehidupan. Ya, yang kelima bayanu wasaili wasaila wasubul wasubuli kaifiyat istinbat al-ahkam al-fiqh al-islami li hal mushkilat al-muslimin al-mutajaddidah qadiman wa haditha. Penjelasan akan wasilah metodologi cara serta jalan untuk kita mengambil kesimpulan hukum hukum fikih islami dalam menyelesaikan muskilah, permasalahan problematika kaum muslimin yang senantiasa berkembang ya <coughs> qadiman wa haditha. Yang keenam, at-ta'rif bi asbabi wahni ulama'i al-fiqh al-islami. Mengenal sebab-sebab dari kelemahan para ulama fikih Islami fi ayi asli minal usur dari setiap dekade masa dan tingkatan mengenal sebab dari lemahnya ulama fikih Islami. Kelemahan yang dimaksud bukan berarti kemudian kita e, mengatakan atau menyebutkan gibah terhadap para ulama kita, tidak tentunya. Tapi kita melihat, menyorot e, secara objektif apa yang ada dari e, fikih Islami pada zaman tersebut dan pengaruhnya kepada masyarakat ya apakah dia memberikan pengaruh yang kuat atau lemah ya apa yang ditimbulkan dari kesalahpahaman terhadap fikih tersebut dari taksub madhabi misalnya dari sifat jumud ya dan lain sebagainya yang telah mengantar umat ini pada satu zaman tertentu pada keadaan di mana ya kelihatan bahwa adilatus syariah dalil-dalil syariat seolah tidak mampu kekuatan kehilangan kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Padahal yang salah bukan pada adillah syariahnya, ya, tapi pada pemahaman orang-orang terhadap dalil syariat tersebut. Maka ini yang dikupas kemudian, ya, diingatkan maksud saya, diingatkan ya apa yang ada dari sebab kelemahan ya ulama-ulama fikih Islam pada satu zaman tertentu dari zaman-zaman yang ada yang itu tidak mungkin diingkari dan penjelasan tentang sebab-sebab dari adanya kelemahan ya dari ulama Islam tersebut, ulama fikih Islami dan pengaruh mereka terhadap kehidupan manu manusia. Nah, ini tujuan kita mempelajari fikih Islam Saya kira sama dengan penjelasan tentang definisi tarikh tashri islami memberikan kepada kita kerangka apa target yang akan kita capai. Nah, adapun tentang pembahasan tasri tasri Islam ini jika kita ingin meluaskan pembahasan, ingin mengorek lebih dalam karena kita hanya membahas tentang pengantar ilmu tarikh tasyri al-islami. Maka kita ingatkan sesungguhnya kita bisa dapatkan pembahasan tentang tarikh tasri Islam ini dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentunya secara khusus yang mutaakhirin mutaakhirin minhum yang belakangan dari mereka telah kita sebutkan bahwa yang min awali man katabati dari golongan ulama yang pertama menulis kitab tentang tasri tasri Islam adalah ya Imam Muhammad bin Hasan Al-Hajawi Al-Tha'alabi Al-Fasi dan itu pada tahun 1918 eh, Masihiyah ya 1376 Hijriyah ya jadi belakangan sekali ya baru ada kita beliau termasuk orang yang pertama ya sesungguhnya tentang tarikh tasyrih Islam sudah ada pada kitab-kitab yang lain seperti Ibnu Khaldun dan kitab yang paling penting dalam masalah ini adalah kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah I'lamul Muwaqqin atau A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ini diantara kitab yang paling penting yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Tapi dia masih terserah. Adapun yang mengumpulkannya dan kemudian menjadikannya sebuah nama untuk ilmu tertentu adalah tadi ya Imam Muhammad bin Hasan Al-Hajawi ya rahimahullahu taala. Setelah itu ya yang berikutnya yang disebutkan yang menuliskan perkara ini dan kita ingatkan dalam kitab Eh, Muhammad bin Hasan Al-Hajawi itu beliau membagi adwar atau tingkatan-tingkatan fikih Islam itu dengan tingkatan yang baru yang dialah penemu atau yang, yang menuliskan ilmu ini secara bersendiri maka dia pun kemudian meletakkan dasar untuk ilmu ini dan dia membagi ya tarikh tasri Islam itu pada empat tingkatan pada empat fase empat dekade ya yang pertama adalah dor at-tufuliyah masa kanak-kanak ya kemudian yang berikutnya ad-daur asyab yang berikutnya ad-daur al-kuhulah dan yang keempat ad-daur al-haram jadi dia membagi tingkatan fikih itu seperti kehidupan manusia. Mulai dengan tuhuliah masa kanak-kanak, masa kecil, kemudian beranjak ke tingkat berikutnya masa dewasa, eh, pemuda, syab, ya. Ya, kalau syab itu kalau dalam bahasa syariat, ya, yang dia adalah korbul buluk, ya, mendekati buluk sampai 30, sebagian mengatakan 40, usia 40 tahun, ya. Kemudian kuhula, fase kuhula, kuhula itu antara 40 sampai 60 tahun. Setelah itu al-haram atau syekhuha, yaitu orang tua, ya, masa tua yaitu di atas 60 tahun. Ia membagi berita kata ini. Ya. Nah, ini pembagian yang ya beliau cetuskan tidak ada pendahulunya karena dialah yang menjadi peletak dasar dari ilmu ini sebagai fan tertentu. Selanjutnya datang Muhammad Khidir baik mengarang kitab Tarikh Tashri' al-Islami ya. Tetapi kemudian dia menganalisa fikih dan sampai pada pembahasan bahwa fikih itu melewati enam masa. enam masa ya. Baik, yang pertama menurut beliau adalah tentang kehidupan Rasulullah yang disebutkan oleh Syekh Wahbah, Wahbah Zuhairi Asrul Risalah Asrul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi yang pertama adalah Hayatun, Hayatu Rasulullah Yang kedua Ahdu Kibaris Sahabah Zaman Kibarus Sahabah Ya Yaitu Khulafaur Rashidin Sampai habisnya masa Khulafaur Rashidin Yang berikutnya Yang ketiga, ahlu sigari sahabah, zaman sigaru sahabah, sampai selesainya abad yang pertama dari Hijriah. Itu fase yang ketiga. Fase yang keempat, ahlul alladhi sara fil fiqhu alaman min al-ulum ya uh, ilman min al-ulum wa dhahara fihi nawabi al-fuqaha wa talamidatihim ila qarni al-thalith. Zaman yang keempat adalah zaman ketika fikih menjadi satu cabang ilmu dan spesialisasi dan munculnya munculnya para fuqaha dan murid-murid mereka itu dari abad pertama Hijriah sampai abad ketiga Hijriah. Zaman yang kelima, ahlul ladhi dakhalat fi al-masail al-fiqhiyah fi dawri al-jadal li tahqiq al-masail al-mutalaqqa min al-a'immah وظهور المؤلفات الكبيرة والمسائل الكثيرة ya zaman di mana kemudian masuklah permasalahan-permasalahan fikih ya pada masa jidal, masa perdebatan, ya, ya, dalam mewujudkan permasalahan-permasalahan yang itu kemudian ditetapkan oleh para imam dan munculnya kitab-kitab fikih yang besar dan bertambahnya masalah-masalah yang dibahas. Artinya semakin luasnya cakupan fikih itu, ya. Dan itu berakhir dari, dari abad ketiga Hijriah berakhir dengan selesainya Daulah Abbasiyah di Baghdad dan penaklukan atau apa penyerangan dari tentara Tatar terhadap kerajaan-kerajaan Islam, ya. Dan yang terakhir, ahdut taklid al-mahab. Zaman taklid buta. Ya. al an. Ya. Bidaya karni al rabi al-rabi ashar. Sampai sekarang pada abad 14 Hijriah. Maksudnya sekarang adalah penulisan kitab ya dari uh, Muhammad Khidir Bek rahimahullah taala ini. Ya. Itu pembahasan enam tingkatan yang dilewati. Itu buku yang membahas tentang tasri al-islami. Selanjutnya, ya, datanglah para ulama yang lainnya, ya, dari para ulama al-Azhar seperti Abdul Latif Subki, Syekh Muhammad Ali Sais, Syekh Muhammad Yusuf Al-Barbari, ya, mengarang kitab Tarikh Tashri al-Islami. Ya, yang sekarang muncul dengan uh, judul Tarikh Tashri Islami karangan dari Syekh Muhammad Ali Sayis yang itu jadikan sebagai mukarrar di e, jamiat termasuk di Jamiah Islamiyah ya itu tarikh tasri Islami secara khusus penulisan kitab-kitabnya ya adapun kita ingatkan tadi bahwa tatkala tarikh tasri Islami ini bersentuhan dengan perkara fikih ya bersentuhan dengan usul fikih secara langsung maka tentunya kemudian kita akan dapatkan pula pembahasan tentang tarikh tasyrih islami dalam pembahasan pengantar fikih ya dan penjelasan tentang e, usul fikih meskipun dalam pembahasan yang meluas sebenarnya pembahasan yang meluas kalau tidak bahwa usul fikih adalah ilmun biqawaid wa usul ya yatamakkanu biha almar'u min istinbatil al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha ya ala ususin salimah Meskipun kita tahu bahwa yang namanya usul fikih adalah kaidah dan usul kan begitu ya. Dia lebih kepada kaidah-kaidah gitu. Tetapi kadang para ulama usul fikih tawassut dalam pembahasan sehingga pun mereka menyebutkan tentang perkara munculnya mazhab-mazhab fikih itu sendiri. Maka kita ingatkan kembali. Sesungguhnya jika kita lihat pembahasan tentang tarikh Islam ini datang dengan tiga judul. Ya, dalam pembahasan ya, penulisannya dalam waktu yang sekarang ini, waktu yang hadir ya. Yang pertama tentu saya dengan nama Tarikh Tashri' al-Islami ya, dengan nama Tarikh Tashri' al-Islami ya. Dan itu beberapa orang tokoh yang telah kita sebutkan ya. Yang kedua, datang dengan judul Tarikh fikih al-Islami. Tarikh fikih al-Islami sejarah fikih Islam Islam. Ya. Dengan mengingat sesungguhnya seperti yang disebutkan oleh Syekh dalam halaman 6 dari kitab. Ya. Setelah penyebutan definisi dari ilmu tarikh tasri' al-islami. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Fatakunu kalimatu tarikh tasri' bihadzal ma'na al-wasi' muradifatun." Ya, فتكون كلمة تاريخ تشري بهذا المعنى الواسع مرادفة لكلمة تاريخ في الإسلام ويلزم منه أن التشريع هو سن الأحكام نصا واستنباطا فدخل معنى الفقه في التعريف المذكور يا بلو mengatakan ini ya ini sebab mengapa kemudian pembahasan tarikh tasir islami kita dapatkan dengan judul yang lain tarikh al-fiqhi al-islami Ya. Kenapa? Karena lihat bahwa tatkala disebutkan ilmu tentang tarikh tasir Islam itu seperti definisi yang telah kita sebutkan, maka kalimat tarikh Islam ini dengan makna yang luas ini kalau begitu ya sama dengan tarikh fikih al-Islam Islami sinonim dengan tarikh fikih Islami. Wa yalzamu minhu dan ini melazimkan bahwa anna tashri' bahwa tashri' Seperti yang diwakili dengan kalimat tarikh tashri' al-islami adalah sanul ahkam nasan wa istimbatan. Ya, peletakan hukum-hukum ya, baik dalam bentuk nas maupun istim istimbat. Ya, bahwa ada nas-nas yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang bahwa dia sifatnya adalah minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat Ayat-ayat yang muhkam jelas dilalahnya maknanya, ya. Dan dilalah yang jelas ini juga kadang menunjukkan akan perkara tertentu secara khusus, ya, yang dia ya la yahtamil illa maknan wahid disebut dengan nas, tidak memiliki makna yang lain, hanya satu saja. Terkadang juga dia zahir, ya, memiliki dua atau lebih makna wa fi fi ahadil yain azharu arjah namun dia terhadap salah satu makna itu lebih kuat, lebih tegas menunjukkan makna tersebut. Disebut dengan zahir. Ya? Maka yang seperti ini nas-nas yang terang dan jelas. Terkadang istimbat dalil yang sifatnya global. Ya? Terkadang terlihat sebentar lalu tidak bersentuhan dengan masalah yang akan kita bahas yang membutuhkan penjelasan hu hukum misalnya. Contoh istimbat Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas membaca basmalah ketika akan mendatangi istri sebagai dalil untuk membaca basmalah ketika bersu bersuci yang mana menurut syarat beliau hadis dalam masalah la wudu aliman lam yadhkur lam yadhkur ismallah atau hadis Anas bin Malik tawaddau bismillah ini tidak sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari tidak memenuhi kriteria Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang sahih. Maka beliau kemudian beristimbat, beristihad, ya, mencari dalil yang bisa mengakomodir hukum yang beliau inginkan dari perkara tersebut. Dapatlah hadis Ibnu Abbas. Paham ya? ya. Metodenya apa? Istimbat. Ini semua tasyrik. Ya, ini semua tasyri dan ada contohnya ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dalil umum dalam perkara-perkara yang ya khusus misalnya ya maka ini disebut istimbat nah inilah tasyri sanul ahkam nassan wa istimbatan peletakan dasar-dasar hukum baik melalui metode nas ataupun secara istim istimbat dan istimbat berarti membutuhkan i'malul fikr. Pemikiran ya membutuhkan kaidah-kaidah dalam mengambil kesimpulan hukum dan tentu saja pemahaman yang lurus terhadap apa yang datang dari kalimat-kalimat nas itu sendiri, dari teksnya. Ya. Baik. Fadakhala makna al-fiqh fi ta'rif al Jika demikian, maka makna fikih tercakup dalam makna tash, tashri. Kira-kira dari sisi mananya? Ya. Ada dua pilihan. Sanul ahkam nassan wa is istimbatan. Ya. Nah, tercakup dalam makna tasdid ini dan makna fikih. Ya, tentunya kita ingat bahwa makna fikih sendiri adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, atau istikhraj istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang kita ingatkan bahwa sebagian ulama usul fikih kemudian meluaskan pembahasan usul fikih itu dalam perkara-perkara yang luas. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan usul uh, dengan fikih itu sendiri ya adalah apa yang berkaitan dengan istikhrajul ahkam, mengeluarkan hukum dengan metode istim istimba. Karena itu dalam pembahasan usul fikih ya dibahas tentang ulama dan muj mujtahidun al-mujtahid Ya kan? Karena mereka lah yang akan melakukan perkara istikhrajul ahkam itu. Jadi butuh imal. Sehingga dalam hal ini para ulama lebih mengkhususkan perkara tentang usul fikih ya sebagai kaidah-kaidah bagi seorang mujtahid ya dan bahwa fikih yang dimaksud adalah apa yang membutuhkan i'malul fikir bahlul juhud ya itulah fikih yang hakiki itulah fikih yang hakiki Ya? Maka dengan mana yang disebutkan ini tadi? Kalau begitu tasri mencakup pula bagian fikih. Ibaratnya, ya dah. Dalam diagram Venn kita sebutkan bahwa fikih bahagian dari tasri al-islam al-islami. tasri ausa, ya? Dan kemudian kalau begitu yang namanya fikih mahdud, lebih terba terbatas. Apa yang membutuhkan amalul fikir istifraq, al-juhud, badlul wusa, ya, membutuhkan kaidah-kaidah dan menggunakan kaidah dalam memahami nas, lalu menyebutkan kesimpulan hukum, ya, maka itu disebut dengan fikih sesungguhnya, ya. Kita tidak membahas fikih secara isti, eh, secara lugawi, ya, yang diartinya faham, ya. Adapun memasukkan dalam perkara fikih apa yang tanpa perlu yang serta merta terfahami dengan jelas dan eh, terang, maka itu fikih dalam arti yang u, umum, gitu maksudnya ya. Maka kalau begitu ya, kalau begitu tasyri lebih luas dari fikih, fikih tercakup dalam masalah tasyri. Maka berkatalah Syekh ya, lakin yang bagi المبادرة إلى بيان الفرق بين الشريعة والفقه فإن الشريعة تشمل جميع الأحكام الاعتقادية والعملية المقررة صراحة في النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية أو المفهومة من ظواهر النصوص ودلالاتها العامة وهذا لا يصح لآلم أو غيره تجاوزه أو تخطيه namun نعم، كتب اليوم tatkala disebutkan bahwa kalau begitu tasyri' punya kemiripan, kesamaan dengan fikih, ya. Tetapi tetap diingatkan, tetap diingatkan bahwa ada perbedaan antara fikih dan syariat, ya. Adapun syariat, ya, oleh kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, eh, sunnatan wa sabila, ya. Maka syara' lakum minad din ma wassa Nuha, ya. Maka syara' syariat itu sendiri dia adalah at-tariq al-wadih al Ya. Maka kata beliau, fa inna syariah kalau begitu syariat mencakup jamil ahkam, mencakup seluruh hukum-hukum baik i'tiqadiyah maupun amali amaliyah. Ya. Al-muqarrarah sarahatan yang ditegaskan, yang ditetapkan dengan tegas dalam nas-nas syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al mahfumah min zahir nusus atau difahami dari zahirnya nas-nas dan dilalah makna dari nas tersebut secara umum dilalah ya ma yadullu alaihi law min al-ma'ani itu dilalah ya wad dalil ma yadullu ala hadzal ma'na dalil adalah apa yang menunjukkan suatu makna paham ya fadila wad dilalah المعنى الذي يدل عليه الألفاظ al معنى dilala معنى الذي يدل عليه الألفاظ أو الدليل al-alfaz atau dalil adalah makna yang diinginkan oleh lafal tersebut dalil dan dilalah dua perkara yang sekira telah kita lewati dalam pembahasan usul fikih ya Tapi dilalah dilalah dilalah umum makna-makna yang umum ya dari zahir nas dan yang seperti ini tidak boleh bagi seorang alim untuk melewati dan melangkahinya. Ya, harus berhenti pada apa yang datang dari syariat. Jadi kalau begitu syariat lebih luas dalam hal cakupan menyangkut masalah akidah dan amali amalia. Kalau fikih amalia semata. Kemudian bahwa syariat ya, ini perkara yang sifatnya sawabit, pokok, kokoh, ya, yang tidak boleh di tinggalkan. Paham ya? Ya. Karena dia diambil dari nas-nas syariat, dari makna-makna yang datang dari syariat tersebut secara lahir. Ya. Jelas dan te tegas. Ya. Jadi tidak boleh apa bukan syariat tidak boleh. Tidak boleh bagi siapapun untuk menyelisih syari syariat. Ya. Beda halnya dengan fik fikih. Boleh enggak kita menyalahi fikih? Boleh. Baik dalam kandungan fikih tertentu mazhab tertentu, ya kan? Ya, karena kita mengetahui bahwa fikih ini adalah hasil dari istimbah, hasil dari badul wus'i, hasil dari hasil dari eksplorasi yang dilakukan oleh para ulama, ya, dalam menggali dalil dan mengkajinya lalu menerapkan dalil tersebut pada permasalahan yang berkembang dan menyimpulkan satu ketetapan hu, hukum, ya. Maka lihatlah, wa amal fiqhu, adapun fikih itu sendiri, bahwa istinbatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bihasabi al-fahm al-bashari as-salim nusus syariati al-qabilah lil ijtihad dia adalah pemahaman dia adalah istimbatul ahkam pengambilan pemetikan hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah satu perbedaan ya satu perbedaan adalah istimbat yang menunjukkan adanya badul wusu. Yang kedua, amaliyah. Ya. Kemudian yang ketiga, bihasabil fahmil basyari. Ya, yang itu tergantung pemahaman manusia. Manusia karena itulah ada fikih yang berbeda. Ya. Tetapi dalam mas masalah syariat, semua ulama satu. Ya. Harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun ayat walikullin jalna min minhum syi'atan wa minhaja maksudnya adalah syariat para nabi. Kata Rasulullah, "Inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat ummahatuna syatta wa dinuna wahid." Para nabi syariatnya berbeda-beda, tapi agama yaitu akidahnya ya satu. Ya maka syariat ini adalah apa yang dibawa dari uh, uh, apa yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fikih tidak. <coughs> Bihasanil fahmil basyari. Ya, dia tergantung dengan pemahaman manusia tetapi tentu saja bukan pemahaman semro sembrono, bukan sembarangan, tetapi as pemahaman yang lurus. Tetapi selurus-lurusnya orang tetap saja tidak akan mungkin dia ya ihatah mengetahui semua perkara syariat dan dengan sendirinya isabah benar dalam semua permasalahan syariat yang dia hadapi adalah perkara yang mustahil. Fal kamalu lillahi wahda. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. <coughs> yang dia al-qabilah. Tentunya dibanyak dalam satu syariat <coughs> yang dia <coughs> al-qabilah lil ijtihad. Ya. Menerima ijtihad, menerima ijtihad Bahkan karena itulah dia disebut sebagai fi, fikih, ya. Wahya an-nusus ad dilalah kair al Yang dia ada an-nusus ad dilalah wahya an-nusus ad dilalah kair al Yang dia adalah nas-nas yang dilalahnya. Dilalah tadi apa dan dilalah? Abdurrahman? Mahiyad dilalah? Abdul Rahman? Ya? Ma yadullu alaihi lafz minal ma'ani. Apa yang ditunjukkan oleh lafal dari makna itu adilalah, ya? Nah, jadi nasnya dhanniyah, ya, yaitu subut tentu saja e, maksudnya adalah e, eh, subutnya tentang sah keautentikannya, ya. Gairu uh, eh, afan. Nusuk azannya tidak afan. Uh, eh, apa? Dilalahnya zanniyah. Jadi maknanya tidaklah ya tegas menunjukkan satu permasalahan ya membutuhkan kemampuan tertentu untuk menggali dan mengkajinya gharul khat'iyah yang tidak qat'i sama sekali ya sawa'un akanat waridatan bil kitabi am fi sunnah baik dilalah tersebut datang dalam Al-Quran maupun dalam As-Sun As-Sunnah. Ya, diingatkan ini karena kita tahu bahwa yang dibahas adalah dilalahnya, bukan yang berkaitan dengan subutnya. Ya, sah tidaknya otentikannya. Karena kalau otentikan Al-Quran semuanya otent, otentik. Ya, qat'i dilalah, eh, qat'i as-subut. Ya, adapun as-sunnah ada yang qat'i subut, ada yang dhanni as-subut. Tetapi yang dibahas adalah dilalahnya. Ya, maka Al-Qur'an ada pula yang dhanni bila dilalah. Makna yang dikandung dari ayat tersebut sifatnya persangkaan, ghalibu dhan, ya, bukanlah perkara yang qadi yang tegas dan jelas, bukan nas. Wa hadhihi istinbatatu aw al-mafahimu laysat laha sifatul qadasah wastibat wal khulud. Kemudian diingatkanlah perbedaan yang lain bahwa istimbat dari para ulama fikih, dari para mujtahid ummah serta pemahaman-pemahaman yang melahirkan apa yang disebutkan dari fikih tadi lesat laha sifatul qadasah. Ya lesat laha sifatul qadasah. Ya, ya laisat laha sifatul qadasati was sabati wal khuludi tidak ada sifat apa namanya ya maksum ya qadasa sifat maksum ya sakral yang tidak bisa diubah was sabat kokoh wal khulud dan sifat kekal tidak langgeng ya dia mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman ya bahwa dia mungkin untuk ditinggalkan jika kemudian datang keterangan yang lebih kuat dan kokoh, pemahaman yang lebih tepat, ya. Amal ahkamu syariah al-wadihah falaha sifatut takdis wal istiqrar wa la taqbalu an-nasakh aw al-ilgha'u ya aw at-ta'wil wal fasidah ya adapun ahkamu syariah yang jelas maka dia punya sifat yang maksum dan kokoh tidak menerima nasah penghapus penghapus atau pencabutan hukum ya ilgha pengabaian ataupun takwil yang rusak idla musagha lil ijtihadi fi mauridin nas karena tidak dibolehkan ada ijtihad dalam penentangan kepada nas wa hadhi qa'id ma'murun biha hatta fi majal qawanin al-wadhi'iyah al wadhiha al-murad dan ini adalah perkara kaidah yang terpakai sekalipun dalam kaidah dalam bidang-bidang kawanin al-wad'iyah yaitu aturan-aturan manusia yang dibuat dari undang-undang yang sering dijadikan sebagai tandingan dan saingan bagi syari syariat. Ya, di sini Syekh berdalil dengan perkara yang muttafaq alaihi ala ma yukhtalafu fihi. Ya, maksudnya bahwa hatta orang-orang yang dan hukum sekalipun mereka mengetahui bahwa di antara hukum-hukum atau aturan-aturan hukum itu ada yang sifatnya multitafsir, ya kan gitu ya? Ya, ada pula yang dia kokoh tidak mungkin ditafsirkan kecuali satu makna saja, kan begitu? Ada yang dia ehkam, ada yang tidak, kan begitu ya? Itu undang-undang seperti itu. Yang undang-undang yang multitafsir disebut dengan undang-undang karet. Bisa dibawa kiri, kiri kanan, kan begitu? Ya, dalam dalam perkara undang-undang saja mereka memahami perkara tersebut. Mereka menetapkan adanya yang seperti itu. Sehingga mereka berusaha untuk menggunakan apa yang dia kokoh dari undang-undang dan apa yang multitafsir. Mereka berusaha untuk berikan turunan dari undang-undang, kan begitu ya? Untuk pelaksanaan dari apa yang disebutkan dari perkara yang global dari undang-undang tersebut agar kemudian bisa betul-betul mengarahkan kepada apa yang mereka inginkan dari kemaslahan kemaslahan itu undang-undang buatan manusia ya maka tentu saja apa yang datang dari syariat Allah lebih utama dan lebih agung. Kan begitu? Ya. Namun sifat dan tabiat dari syariat tatkala dia juga untuk menyelesaikan permasalahan umat sampai akhir zaman datang dalam bentuk yang seperti ini. Ya, ada yang dia teras, terang dan jelas dan ada yang sifatnya mungkin untuk dimasuki istihad dan is, istimbat. Apa yang masuk pada bagian istimbat dan ijtihad itulah fi fikih. Apa yang tidak ya, maka dia dinaungi dan dicakupi oleh syari syariat sebagaimana fikih juga dicakupi oleh syari syariat. Ya. Begitulah perkara yang berkaitan dengan ini. Diingatkan ini oleh Syekh ya dan para ulama yang menulis tentang tarikh tasyri' al-islami pun menyebutkan tentang perkara ini agar kita memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan tarikh tasyri' al-islami. Lalu, kalau begitu, kita ingatkan tadi bahwa di antara bentuk karangan para ulama dan tulisan mereka yang dengannya kita bisa dapatkan madah materi tentang tarikh tasyri' Islam ini adalah buku-buku yang berjudul Tarikh Al-Fiqhi Al-Islami. Tarikh Al-Fiqhi Al-Islami. Islami. Ya. Padahal mereka pun mengingatkan ya perbedaan antara syariat dengan fi fikih. Maka perlu didudukkan di sini dengan apa yang telah diuraikan oleh Syekh. Tampak kepada kita benang merahnya. Itu apa? Nah, penyebutan tarikh tasri al-islami dengan judul Tarikh Fikih Al-Islami ini tajawuzan. Ya. Karena memang ada bahagian yang sinonim antara kedua keduanya. Ada muradafah. ada bentuk dari kesamaan. Meskipun syariat itu lebih lu, luas. Paham ya? Baik. Jadi ada benang merah antara keduanya. Ya, sehingga disebutkan tarikh tasyri islami juga tarikh al-fiqhi al-islami dua mandah yang hakikatnya tidak berbeda. Dua bidang yang kelihatan berbeda padahal biasa sama. Kenapa? <clears throat> Karena kaitannya tadi. Ya. Terus mana yang lebih tepat dari istilah itu sebenarnya? Ya. Maka di sini mungkin untuk terjadi jadal yang panjang. Ya, sebagian mengatakan yang benar tarikh tafsir Islam tidak boleh dirubah. Karena dia lebih luas. Ya. Ya. Sementara yang lain mengatakan bahwa tarikh fikih Islami itu lebih tepat. Sesungguhnya la musyahadatin istilah, ya. Tetapi kita ingin ingatkan, ingin dudukkan mengapa sesungguhnya kemudian sebagian ulama yang dulu menulis, pertama menulis ini, tarikh tasri al-islami. Setelah itu Kemudian buku yang tersebut dengan materi yang sama berubah menjadi tarikh fikih al-islami. Menunjukkan tatawur kan? Menunjukkan tatawur ya. Ada yang perkembangan gitu ya. Wallahu alam iswab Ya, kami melihat bahwa ini terjadi karena kemudian target dari tarikh tasri islami yang kita pelajari sesungguhnya adalah untuk kita mengenal dan memahami bahwa syariat Islam yang mulia ini memberikan solusi yang tepat, jawaban yang pas untuk setiap perkembangan zaman. Itu target. Paham ya? Ya. Menunjukkan kepada kita perbedaan antara syariat Islam dan fikih Islam dengan apa yang ada pada manusia sekarang ini yang menjadi begitu populer yang seolah-olah mereka tidak bisa hidup tanpa itu. Apa itu? Al-qawanin al-wad'iyah. <coughs> Undang-undang hukum-hukum buatan manusia manusia. Yang bahwa berbeda. Undang-undang hukum-hukum ini tadi tidak akan sama sekalipun mampu menutupi sebagian sisi kehidupan manusia, dia tidak akan mampu menyelesaikan setiap perbedaan bid'atkan umat. Bukan hanya umat Islam tapi juga umat manusia. Manusia. Syariat lah yang mampu, fikih lah yang mampu. Hanya saja ini membutuhkan ya usaha pertama untuk mempelajari fikih Islam itu sendiri, ya. Kedua untuk melihat korelasi antara fikih tersebut dengan dalil dalilnya dan melihat kemudian bagaimana dalil-dalil tersebut dengan kaidah-kaidah yang lurus yang telah ditegakkan diletakkan oleh para ulama mampu menyelesaikan permasalahan um, umat tersebut. Artinya dengan ini kita akan yakin akan kesempurnaan syari syariat dan kecukupannya. Ya, kita pun yang belajar, oh belajar apa sekarang? Kita udah fikir wah orang sudah ke bulan kalian masih belajar udah saja. Enggak, Jurul Bahiyah Orang sudah ke ya, ke kutub gitu, kalian masih dengan Jurul Bahiyah saja. Ya. Diremehkan perkara fikih Islam itu sendiri. Orang yang belajar fikih dianggap orang yang hidup pada zaman lampau, manusia purba. Ya? Ya. Sesungguhnya itu keliru. Tidak akan mampu menyelesaikan perkara umat ini kecuali dengan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan itu dengan fikih dan itu dengan fikih jelas ya ya maka dalam fikih ilmu fikih kita pelajari kita telah diajarkan tentang perkara kehidupan kita mulai dari awal sampai akhir dari bangun tidur sampai tidur kembali kan begitu ada kan ada ya cuman kita memang masih dalam tahap mengetahui syariat itu sendiri, ya, dan keluasannya. Kita belum pada tahap untuk mengeksplorasinya, ya. Itu adalah bidangnya para ulama. Tetapi tidak layak kita melecehkan fikih dengan alasan seperti itu, paham ya? Ya, karena dia adalah tangga yang dengannya kita mampu menyelesaikan. Maka orang yang paling mampu memberikan jawaban terhadap problematika umat siapa dia? Para fuqaha wal mujtahidun. Mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan pemahaman yang luas terhadap syari syariat. Semakin luas pengetahuan terhadap syariat fikih Islami, semakin mampu ia menyelesaikan problematika ah, umat. Kan begitu? Ya. Nah, maka karena itulah untuk kemudian tidak menjadikan syariat itu seolah-olah mandek. Paham ya? Dan untuk mengingatkan akan sisi yang ada dari syariat, dari murunahnya, dari keharmonisannya dengan kehidupan manusia dan kemampuannya untuk menyelesaikan semua bentuk permasalahan maka datanglah dengan kalimat tarikh al-fiqhi al-islami yang mengisyaratkan adanya tatau tatawur perkembangan yang tidak henti sebagaimana halnya dengan makna fikih itu sendi sendiri fikih tidak pernah mandek dinamis. Ya. Tetapi juga tidak boleh fikih itu serampak, serampangan dan sembarangan. Ya, ada dan itulah agar kita tidak serampangan sembarangan dan mengetahui tentang bagaimana asalnya fikih itu, ya, dan bagaimana asarnya pengaruhnya kepada umat dan apa, ya, eh, fase dan masa yang dilewati oleh fikih itu dan kejadian-kejadian yang dialaminya kita perlu mempelajari tarikh tasyri al-islami agar kita kemudian ketika membahas fikih, membaca fikih itu ala ilmin di atas il, ilmu. Ya, melihat dari latar belakangnya pula mengetahui ya oh, istilah orang teks dan konteksnya. Ya, melihat apa yang tersirat dan ter tersuratnya gitu. Ya, mengenal kaidah-kaidah dan latar belakangnya ya sehingga tidak kemudian dibebaskan begitu saja yang justru memberikan efek yang buruk kepada um, umat ya taib jadi karena itu sebagian kitab memberikan judul tarikh fikih al-islami di antara yang menulis seperti ini ya adalah Syekh Muhammad Ali Salis, ya Umar Sulaiman Ashqar, Nasir bin Aqil bin Jasir At-Turaifi, Ilyas Dardur, ya dan sepanjang yang kami ketahui, wallahu alam bisawab, uh, eh, kitab yang paling luas dalam masalah ini. Jika ikhwah ingin untuk mendalami lebih lanjut tentang perkara ini, kitab yang tadi ditulis oleh Syekh Ilyas Dardur dalam dua jilid, ya tentang tarikh al-fiqh al-islami madahnya materinya sama dengan tarikh tashri al-islami bahkan lebih luas dan ia memberikan eh, eh, kritikan-kritikan pembahasan yang kuat dalam perkara tarikh tashri al-islami termasuk dalam hal pembagian masanya yang mana sih yang benar dari pembagian masa itu sesungguhnya apa kita ikuti pembahagian dari uh, Syekh Muhammad bin Al Hasan Al Hajawi atau Muhammad Al-Khidir Bek ya yang kemudian banyak diikuti oleh para ulama yang lainnya. Taib. Kemudian yang ketiga dari kitab yang membahas tentang masalah ini adalah <clears throat> Madkhal fi ilmi fiqh ya al-madkhal atau al-muqaddimah ya al fiqh islami itu juga judul dari beberapa buku yang banyak ya yang pada buku tersebut dia mengupas tentang tarikh tashri al-islami judulnya al-madkhal ya pengantar fi fikil islami atau muqaddimah fi fikil islami di antara yang menulis seperti ini adalah Syekh Nasr Farid Muhammad Wasil Umar Sulaiman Ashkar Dr. Ali Jum'ah Muhammad ya yang mufti Al Azhar Syekh Muhammad Mustafa Shalbi Abdul Karim Zaidan Yusuf Al Qardawi Muhammad Salam Madkur dan yang lainnya dari para ulama memberikan judul al-madkhal fil fiqhi al-islami. Kalau antum lihat bukunya, maka dia pun berkaitan dengan masalah itu dan memang dia adalah pengantar bagi kita untuk memahami fikih. Dan dia sebagaimana kita tahu bahwa dalam ilmu-ilmu yang lain pun ada madkhal ya seperti madkhal fi ilmi mustalah misalnya al madkhal fi usul fiqih pengantar isul, ilmu usul fikih ya bahkan seperti imam uh, Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi ya mengarang kitab Al-Madkhal ila Sahih ya pengantar kepada kitab Sahih ya yang dimaksud adalah Mustadrak dari Musnad Imam uh, eh, Musadrak dari Imam Al-Ha Al-Hakim sendiri ya. Jadi untuk bukunya dibuatkan pengantar ya. Ya, mak maksudnya tentunya agar kita memegang kitab tersebut sebagai kitab awal yang dengannya kita bisa menyelami, mendalami kandungan buku yang dimaksud ya kita mengetahui tabiat dan sifat dari buku tersebut sehingga dengannya kita mampu mengambil manfaat yang ter terbesar dari buku tersebut. Nah, begitulah kalimat madkhal ya fil fiqh islami. Ya, dibahas tentang awal ya, penetapan syariat itu di zaman Rasulullah dan perkembangan fikih dari zaman sahabat, ijtihadnya para sahabat, ya sampai kemudian ijtihadnya para tabi'in, sampai kemudian era penulisan ya buku-buku fikih itu ya pengumpulan ijtihad para ulama tersebut dan seterusnya adalah zaman para pengikut muqallib al-madhab ya yang disebut sebagai zaman zaman yang ya disebutkan sebagai sebagai zaman jumud ya, zaman kegelapan katanya gitu ya ya tampil, uh, eh, meskipun ada kritikan terhadap istilah tersebut ya sampai kemudian zaman berikutnya yang dimulai zaman itu ya ketika ditulisnya majalah al-ahkam al-adliyah pada zaman Khalifah Utsmaniyah di di Turki di mana mulailah ketika itu ya sebelumnya sudah ada juga tetapi mulailah pada waktu itu secara meluas ditebarkan pemahaman bahwasanya tidak mungkin kita mencukupkan kepada satu madhab tertentu dalam menyelesaikan problematika umat ini yang terus berkembang ya mesti ada ya sumbangsi dari semua madhab tersebut dalam menyelesaikan pemerintahan umat ya sehingga mulailah kemudian eh, harakah tajdid ya pembaharuan dalam fikih Islam ya sampai kepada era sekarang ini yang disebut dengan era majami ya era di masa di mana kemudian para ulama membuat suatu lembaga mereka berkumpul dari berbagai madhab yang ada dari berbagai negara untuk menyusun ya dan merumuskan permasalahan-permasalahan umat dan memberikan penyelesaian ter terhadapnya. Paham ya? Ilama jami disebut itu. Yang biasa disebut dengan istilah ya istihad jama jama'i. istihad secara masal. Ya. Kalau fikih yang ada kan seluruhnya istihadnya sendiri-sendiri sendiri atau oleh orang-orang yang menjadi penerus dari madhab tersebut ya tetapi ketika dilihat bahwa pemerintah umat semakin luas semakin kompleks ya jawaban pun tidak membutuh eh, tidaklah bisa didapatkan dengan tepat hanya dengan melihat dari satu sisi saja ya butuh dengan melihat aspek-aspek yang lain sehingga dibutuhkan adanya sharing dengan berbagai ya mazhab yang ada bahkan terkadang dibutuhkan menghadirkan ya tokoh-tokoh dalam ilmu tertentu yang menjadi pembahas pembahasan misalnya pembahasan tentang bidang medis tertentu ya dibutuhkan kehadiran ahli medis kemudian memaparkan makalah tentang perkara itu dengan disimak oleh para ulama para fuqaha dan diambil inti syarinya dan dilihat poin-poin yang berkaitan dengan dalil-dalil syari syariat lalu disimpulkanlah. Setelah itu didiskusikan lagi dengan mereka. Ya. Ini yang disebut dengan era maja majami mujamma fikih islami yang ada sekarang ini ya. Yang tetap itu seperti hanya disebutkan oleh Syekh di sini bahwa dia tetaplah bukan perkara yang memiliki uh, ya maksum seperti apa yang disebutkan dari perkara syariat mungkin untuk berkembang. Baik. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan ini berkaitan dengan definisi tarikh tasyrih Islami, kemudian berkaitan dengan uh, uh, kesamaannya dengan tarikh fikih al-Islami dan di mana kita mendapatkan madah dari materi tersebut dan apa yang akan kita coba dapatkan dari pertemuan daurah kita ini dari pembahasan tarikh Tashri al-Islami. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar dari Allah dan Rasulnya dan yang salah dari dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya diri. Subhanakallah bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.